Dan tentu saja puasa adalah ibadah yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syariat kepada manusia kecuali untuk menegakkan suatu maslahat atau menenggelamkan suatu mafsadat. Karena itulah dalam berpuasa <clears throat> manusia akan mendapatkan beberapa faidah, beberapa faedah dan fadilah. Karena puasa itu sendiri memiliki fadilah. Entah di mata Allah Subhanahu wa taala yaitu seperti berlipatnya ganjaran dan juga pengkhususan ibadah ataupun faidah jasmaniyah, faidah badaniyah ataupun faidah ruhaniyah yaitu menambah ketakwaan dan juga mencegah diri dari hal-hal yang munkar. Alhamdulillah kita telah menjabarkan sedikitnya tiga hadis tentang fadilah puasa di bulan Ramadan ataupun puasa secara umum. Dan puasa bulan Ramadan telah kita ketahui menambah ketakwaan bagi orang yang benar-benar menjalankannya. Sementara puasa puasa itu sendiri adalah amalan yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Karena manusia seperti yang telah di eh, yang telah kita bejabarkan dari kitab Fathul Bari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa bagi dirinya yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala Dikarenakan orang yang berpuasa itu tidak diketahui apakah dia berpuasa atau tidak kecuali jika dia mengabarkan. Dan para ulama mereka juga mengatakan bahwasanya kekhususan ini disebabkan bahwasanya segala amalan itu memerlukan pergerakan anggota tubuh. Dan amalan tersebut tentu saja bisa diketahui oleh orang lain dikarenakan bergeraknya anggota tubuh. Sementara amalan puasa tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali jika dia mengabarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa baginya adalah atau disebabkan karena apa? Karena tidak adanya ria dalam puasa tersebut, melainkan ria itu terdapat disebabkan apa? Disebabkan lisan, disebabkan pemberitahuan, pengabaran. Dan siam adalah junnah, yaitu perisai. Ada yang mengatakan atau hadis lain junnatu minan nar dan sebagainya. Perisai dari neraka atau jalan menuju neraka. Dan disyariatkan bagi orang yang berpuasa tentu saja untuk mencegah diri dari hal-hal yang terlarang dan juga hal-hal yang tidak layak diperbuat. Entah itu di dalam bulan puasa ataupun di luar puasa, di dalam keadaan berpuasa ataupun di dalam kondisi tidak berpuasa Bagaimanapun dalam berpuasa, terutama puasa Ramadan, itu tentu saja perkataan yang keji dan juga pertengkaran dan juga perbuatan orang-orang jahil itu semua terlarang dalam Islam, dalam keadaan apapun. Namun dalam berpuasa itu lebih ditekankan pengharamannya. Dan bau mulut orang-orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada harumnya misik. Dan takwil dari sini adalah ya banyak sekali telah kita jabarkan. Bagaimanapun takwil di sini lebih baik yaitu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang memakai atau daripada wewangian sebaik-baik apapun wewangian selama itu sunnah maka di mata Allah kewajiban itu lebih baik yaitu puasa Ramadan. Dan dalam berpuasa seseorang ya kan bergembira. Bergembira dengan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah ketika ia berbuka puasa. Itu ada kegembiraan tersendiri entah secara fitrah ataupun ada kegembiraan yang secara maknawi mustahab. Kegembiraan yang secara fitrah adalah kegembiraan yang disebabkan oleh berbukanya dia, yaitu faktor jasmani. Karena ketika orang berbuka dia akan merasakan segar badannya dan kemudian hatinya pun akan ikut merasakan kesegaran dan dia akan bersyukur dengan berbukanya itu karena berlepas dari sesuatu suatu kesulitan dan suatu masyakoh keberatan pembebanan ada juga kegembiraan yang secara maknawi yaitu kegembiraan yang sangat bagus kegembiraan yang menunjukkan ketaatannya yaitu kegembiraan ketika dia bisa melunasi atau menuntaskan atau menunaikan satu hari dalam puasa, satu hari dalam beribadah puasa. Yang kemudian menjadi motivasi baginya untuk meneruskan kembali setelah sahur esok hari untuk berpuasa. Maka inilah ini adalah ah, kegembiraan yang mustahab, yang bagus. Wa idza laqiya rabbahu fariha dan ketika dia nanti kelak seorang muslim yang berpuasa, ketika dia bertemu dengan Robnya nanti, maka dia akan bergembira disebabkan apa? Disebabkan ia telah berpuasa atau disebabkan amalan-amalan puasanya. Tapi kemudian dalam jannah itu ada satu bab, satu pintu yang dikhususkan untuk siapa? Dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Yang nama bab tersebut, nama pintu tersebut adalah Ar-Rayyan. Yang mana orang eh, yang mana di, jika pintu tersebut dibuka, maka akan dipanggil orang-orang yang berpuasa orang berpuasa dipanggil aino saimun di manakah orang-orang yang berpuasa kemudian fayaqumun mereka pun akan berdiri atau bangkit yang kemudian eh, orang-orang yang berpuasa tersebut yang beramal puasa selama di dunia mereka akan berbondong-bondong memasuki pintu tersebut dan pintu tersebut tidak akan masuk lagi setelahnya setelah ia tertutup jadi jika pintu tersebut telah tertutup maka tidak akan ada lagi yang memasuki pintu tersebut. karena apa Karena yang orang yang telah ber, yang berpuasa ketika di dunia itu semuanya sudah dimasukkan melalui pintu tersebut. Taib. insyaallah kita sekarang akan meneruskan pembahasan tentang yaitu tentang hilal. Nah, taib. Wujubu siyami Ramadan bi ru'yatil hilal. بسم الله الرحمن الرحيم وجوب صوم عفوا وجوب صيام رمضان برؤية الهلال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلوا على النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فإن غم عليكم الشهر Nah. Ada yang huma, ada yang humiyah. Taib, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lakin hadha ghair sahih. Fa in humma alaikum asy-syahr fa'uddu 30. Fa in humma alaikum asy-syahr fa'uddu 30. Kita kalau melihat di sebagian nusus ini ada yang humia, ada yang humma. Namun dalam kitab yang saya pegang ini adalah Ghumma dalam kitab Arabiknya Ghumma ada idgham la la la la la tasdid tasdid Fa'in in ghumma alaikum hmm? sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi baik nah Ah, طيب طيب هكذا saya humma ha? di kitab di kitabnya Gumia. طيب nah, lakin humma humma as-sahih humma humma نعم لا لا غمة غمة جيد فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu di sini ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumu berpuasalah kalian. Ber, eh, perintah ini untuk kalian yaitu para sahabat kala itu. Dan perintah untuk sahabat itu berarti perintah untuk kita semua, untuk kaum muslimin. Bahkan perintah untuk seorang sahabat itu berarti perintah juga untuk kaum muslimin. Jadi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang sahabat, misalnya Muadz bin Jabal, untuk berdakwah dan menyampaikan syahadat, mewajibkan syahadat kepada penduduk Yaman misalnya, itu di situ mengartikan bahwasanya dalam dakwah itu kita harus memulai sesuatu dengan tauhid. Ini menjadikan atau bisa dipahami dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat di sini bahwasanya dalam berdakwah, dalam menyampaikan Islam kita memulai dari tauhid dahulu. Jadi pertama para, uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang sahabat yaitu Muadz bin Jabal ketika pergi ke Yaman. Kemudian kita sebagai umat muslimin kita memahami dari hadis tersebut dari perintah Rasulullah tersebut dan mengistimbak hukum dan juga kita mendapatkan faedah dari hadis tersebut bahwasanya dakwah pertama kali yang dilakukan atau yang disampaikan yang disebarkan adalah pemahaman tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hendak yang yang berhak disembah. Taib. Jadi sumu liru yatihi. Kalian wahai para sahabat. Khitabnya adalah para sahabat. Namun khitab untuk para sahabat, khitab juga untuk kita kaum muslimin secara umum hingga akhir zaman berpuasalah kalian liru yatihi dengan apa? Dengan adanya dengan adanya penglihatan salah satu dari kalian atau beberapa orang dari kalian terhadap hilal. Nah, kalau diterjemahkan biasanya berpuasalah kalian karena telah melihat bulan. Yaitu bulan hilal yang masuk hilal adalah apa hilal hilal adalah nama sebuah bulan komar yaitu bulan uh, untuk menunjukkan mulanya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Nah, setelah Syaban berpisah dan ditentukan oleh adanya keberadaan hilal dan keberadaan hilal itu wajib untuk dilihat oleh manusia kecuali jika telah sampai ke, ke 30 Syaban dan 30 Syaban ini dengan hisab ini sebenarnya bukan syariat asalnya namun karena darurat dan karena ada penghalang untuk melihat hilal tersebut. Taib. Jadi sumu yatihi. berpuasa kalian setelah kalian apa? melihat bulan atau hilal wa aftiru yatihi dan iftarlah kalian karena apa? Setelah apa? Setelah melihat hilal sebagai pemisah antara Ramadan dan juga Syawal, sebagai penentu atau sebagai pemberitahu bahwasannya Syawal itu tiba. Taib. Jadi aftiru, nah undur aftiru ini aftoro yuftiru iftar berarti berbuka. Wa aftiru liru yatihi. Di sini kalimat aftiru liru yatihi ini menunjukkan bahwasanya Idul Fitr, Idul Fitr itu artinya adalah hari di mana kita telah iftar. Maksudnya kita telah tidak berpuasa lagi. Kita makan kembali, kita bebas makan kembali. Taib, kita tidak diwajibkan berpuasa setelah itu. Jadi di sini sumuliru yatihi wa aftiru yatihi itu adalah Tayyib. Hmm, taib, yatihi wa aftiru yatihi itu adalah dalil sebagai hujjah atas orang yang mengatakan bahwasanya Idul Fitri adalah id apa namanya? Fit, fitrah, fitrah. Hari di mana seseorang kembali kepada fitrah. Namun pendapat ini batil Pendapat ini batil. Yang benar adalah aftiru liruyatihi. Unzur. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berpuasalah kalian disebabkan ru'yah, melihat apa? Melihat hilal." Itu berarti melihat hilal kita harus siam. Siam di sini berarti awal berpuasa. Toyib. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa aftiru liruyatihi." Dan beriftorlah kalian Nah, beriftorlah kalian. Arti beriftorlah di sini apa? Apakah artinya adalah pensucian, bersucilah kalian? Tidak, tapi artinya adalah berbukalah kalian. Maksudnya berbuka di sini bukan berbuka puasa pas saat maghrib, bukan. Namun berbuka di sini adalah jadikanlah hari setelah kalian melihat hilal antara pemisah pemisah antara Ramadan dan Syawal, jadikanlah dijadikanlah disebabkan kalian melihat hilal tersebut, maka jadikanlah hari seterusnya, hari berikutnya adalah hari iftar atau hari fitr, yaitu hari apa? Hari ketika kita semua berbuka. Maksudnya berbuka di sini kita iftar. Bukan bermakna suci. Nah, bukan bermakna suci. Jika Idul Fitri bermakna suci, maka tidak disyariatkan bagi semua orang untuk ikut Idul Fitri. Kenapa coba? Baik, begini pemikirannya. Jika kita katakan Idul Fitri itu adalah uh, hari raya di mana uh, semua orang itu kembali kepada kesuciannya. Ini invalid. Ada kesalahan. Nah, entah secara akal, entah secara teks. Dan kita lihat teksnya waaf tiru liru yatihi dan juga ada juga hadis lain yang menyatakan bahwasanya hari fitr atau Idul Fitri ada hari iftar. Ataupun secara akal, lihat secara akal. Kalau kita katakan Idul Fitri adalah hari uh, fitrah di mana semua manusia yang merayakannya itu adalah orang-orang yang telah kembali kepada kesucian, ini berarti mereka terlepas dari dosa. Naam, mereka tidak berdosa lagi. Kata mereka suci kembali dari rahim ibu seperti ketika dia sucinya keluar dari rahim ibu. Taib. Jika dikatakan seperti ini, maka semua orang yang telah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, apakah mereka semua suci dari dosa-dosanya? Belum tentu. Belum tentu. Bahkan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berpuasa Ramadan, dia baik berpuasanya, dia menjauhi perbuatan perbuatan buruk, namun jika dia memiliki dosa besar, itu belum tentu bisa diampuni dosa besarnya. Karena Eh, firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, afwan, uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keyakinan akan kewajibannya dan juga mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa yang telah lalu. Naam. Diampuni di sini apakah semua dosanya? ataupun tidak telah kita jelaskan bahwasanya yang benar adalah dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar itu membutuhkan taubat. Nah, jika dia telah berpuasa Ramadan, berarti dia telah ditutup atau dihapus dosa-dosanya, namun masih dosa-dosa kecil. Itu berarti dia tidak dalam keadaan fitrah. Kalau dia dalam keadaan fitrah seperti dia keluar dari janin atau dari perut ibunya, itu berarti dia tidak punya dosa sama sekali. Dari kosong-kosong katanya, nol Taib, kalau begitu berarti semua orang yang melakukan menunaikan ibadah puasa meskipun dia dalam beribadah puasa atau sebelumnya memiliki dosa besar, berarti dia dihapuskan dosanya. Nah, ini berarti khilaful ulama, mengkhilafi menyalahi pendapat para ulama. Ini berarti pendapat dia sendiri dan ini tidak valid secara nalar, tidak mungkin. Jika Idul Fitri itu disyariatkan bagi atau di, berarti Id yang suci atau orang untuk orang-orang yang suci berarti orang-orang yang tidak puasa sungguh-sungguh mereka tidak layak untuk menunaikan Idul Fitri. Dan ini tidak mungkin. Sedangkan Idul Fitri, salat Id itu adalah sunnah bagi setiap muslim. Naam, sunnah bagi setiap muslim. Jadi Idul Fitri, Id di sini perayaan, perayaan karena apa? Karena sucinya kita kita tahu dari mana kita langsung suci seperti sebelum atau ketika dilahirkan dari rahim ibu. Siapa yang memastikan kita semua suci? Tidak ada. Dan saya pernah bertanya kepada seorang yang mengatakan bahwa saya Idul Fitri, mana fitri ada fitrah? Saya tanyakan kepada beliau, berarti tidak semua orang dong apa berhak merayakan Idul Fitri. Kemudian beliau katakan, "Ya, tidak semua orang berhak." Tapi berarti Idul Fitri itu bukan Id bukan perayaan. <laughs> Karena maksud perayaan itu kita bersama-sama merayakannya ya kan. Sedangkan <laughs> sedangkan orang yang eh, main-main puasanya atau puasanya biasa saja, itu mereka tidak dalam keadaan fitrah. Sekarang dari mana kita tahu bahwasanya orang yang berpuasa itu dalam keadaan fitrah seperti keluar rahim dari ibu? Apakah dari hadis Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi"? Jika dari situ hadis itu menjadi dalil, maka ini salah. Ini menurut pendapat Anda sendiri. Ini bukan menurut pendapat para ulama. Dan juga kita tahu bahwasanya dosa-dosa besar itu tidak diampuni kecuali oleh kecuali dengan taubat. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki perkara tersendiri dalam mengampuni Meskipun orang tersebut tidak bertaubat, jika Allah menghendaki setelah wafatnya dia diampuni, diampuni. Jika dia tidak diampuni, tidak diampuni. Dan kalau misalnya kita katakan bahwasanya orang yang setelah selesai puasa Ramadan, kemudian dia akan kembali suci seperti ketika bermula keluar dari rahim ibunya, maka ini menyatakan bahwasanya puasa Ramadan itu menggugurkan segala jenis dosa. Nam namun ini pendapat yang pendapat yang marjuh atau pendapat yang salah karena dosa-dosa besar itu membutuhkan taubat. Begitu juga dengan dosa syirik. Maksudnya dosa syirik kecil seperti ria itu membutuhkan taubat. alis sekadalik. Itu sudah ada dalilnya. Membutuhkan taubat, harus taubat dulu. Hmm? sayam lah sayam Jadi di sini kita katakan sung liru yatihi wa aftiru yatihi Aftiru berarti kalian lebaran lah. Ya, karena apa? Karena sebelumnya di malam itu kalian melihat bulan hilal. Fa'in ghumma 'alaikum asyahr. Jika uh, ghumma ini kalian terhalangi uh, maksudnya pandangan kalian tertutup dalam uh, melihat bulan tersebut. Dan jika bulan itu ya ini penglihatan kalian tertutup Maksudnya kalian tidak bisa melihat disebabkan apa? Disebabkan mungkin awannya, mendung, cuaca, ataupun adanya gunung dan sebagainya. Fa'uddu thalathin, maka hitunglah 30 hari. Yaitu hitunglah bulan Syaban menjadi 30 hari. Jadi ketika 29, 20 hari ke-29 di bulan Syaban, kemudian malamnya kita memastikan, berusaha memastikan, apakah ada orang yang melihat hilal atau tidak. Nah. Apakah ada orang yang melihat hilal atau tidak? Jika pandangan manusia, entah dengan teknologi atau apa, itu terhalangi dan tidak bisa dilihat, maka dia tidak boleh berpuasa dan harus menghitung atau menambahkan, melengkapi menjadi 30 hari. Jadi besoknya dia tidak boleh berpuasa. Berpuasanya di lusa. Lusa, oke? Okay? Di satu Ramadan setelah tanggal 30 Sya'ban. Aslinya memang do, tanggalnya 29. Namun tidak mesti berakhir pada 29 Sya'ban itu. Bisa jadi ah, kita tidak bisa kita tidak melihatnya. Kita tidak melihat hilal pada pada malam 29 menjelang 30. Maka kita meneruskan men, uh, ah, Sya'ban menjadi lengkap 30 hari. Mafhum? Alhamdulillah. Kemudian bima yathbutu syahr. Bima yathbutu syahr. Dengan apa bulan itu tertetapkan? Dengan apa? Kita baca yasbutu syahr yasbutu syahrul ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidi adl bulan Ramadan itu eh, tertetapkan dengan apa dengan melihat hilal walau min wahidin adl meskipun yang melihatnya itu hanya satu orang namun dia adl adl di sini dia bisa bermakna thiqah terpercaya ah, bukan orang sembarangan maksudnya wal, tapi ada kaidah al aslu fil muslimi al adalah. Asalnya seorang muslim itu itu ad, adalah, maksudnya dipercaya omongannya. Namun sekarang banyak sekali orang muslim yang fasik, yang fasik, orang muslim yang munafik. Ya kan? Jadi di sini kita tidak bisa menerapkan kaidah al aslu fil, mus, fil, fil muslimi al, al, al adalah karena apa? Karena kita tentu saja kita tidak bisa uh, sembarang mem mempercaya orang untuk zaman ini, tidak seperti zaman dahulu, ya. Berarti syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu ditentukan dengan apa? Dengan adanya yang melihat hilal. Meskipun orang itu adalah satu jumlahnya, namun wajib bagi kita untuk mensyaratkan dia bahwasanya orang tersebut itu adalah orang yang terpercaya. Au ikmal iddati Sya'ban 30 yawman. Atau dengan cara apa? Dengan uh, melengkapi atau menggenapkan uh, jumlah atau bilangan uh, bulan Sya'ban menjadi 30 hari menjadi 30 hari. Namun ini toriko yang kedua, toriko yang kedua jika tidak melihat hilal. Kalau sudah melihat uh, hilal maka wajib puasa besoknya. Jadi toriko yang pertama itu yang wajib bukanlah menghitung, namun justru harus melihat entah dengan teknologi entah dengan mata telanjang. Toib. Adapun ikmal melengkapi atau menyempurnakan atau menggenapkan 30 Sya'ban itu wajib jika kita tidak melihat, jika kita tidak melihat hilal tersebut. Taib. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Taro an-nas al-hilal. Orang-orang itu saling berusaha melihat hilal, maksudnya mencari-cari hilal. Apakah mereka melihat? Apakah seorang mereka melihat? Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaitu. Maka aku yaitu Ibnu Umar radhiyallahu an mengabarkan memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu bahwasanya saya ini Ibnu Umar saya ini melihatnya. Fasoma wa amara nasa maka beliau pun ha, berpuasa. Dan uh, amara nasa memerintahkan manusia untuk berpuasa. Thayyib. Fa in lam yura al hilal. Nah, ini ini ini bukan termasuk dalam hadis, na'am, atau athar bukan termasuk dalam asar. Fa illam yura al-hilal. Nah, fa illam yura al-hilal jika bulan atau hilal tersebut tidak bisa dilihat li ghaimin disebabkan oleh apa? Mendung au nahwu ana au nahwihi atau uh, semacam mendung dan sebagainya. Yang penting penghalang ya, penghalang dari penglihatan entah secara teknologi atau secara mata langsung. Atamu uh, Naam atamu iddata Sya'ban Thalathina yauman. Naam. Di sini afwan atimu naam. Atimu maka lengkapilah. Genapkanlah eh, bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena hadis Abi Hurairah tadi yang sumuliru li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum asyar fa'uddu salathin. Ini menunjukkan bahwasanya jika hilal tidak bisa dilihat entah karena penghalang atau sebab tertentu yang penting tidak bisa dilihat, tidak ada yang melihat, maka wajib untuk menggenapkan 30 hari. Taib. Wa amma Syawal fala yathbutu dukhuluhu illa bi syahadati tsnain. Adapun Syawal, nah ini adalah aftiru liru'yatihi. Aftiru liru'yatihi aftiru liru, liru, liru yatihi artinya adalah kalian beriftar yaitu besoknya eh, hari raya Idul Fitri eh, setelah melihat hilal. Dan syarat untuk melihat hilal adalah yang minimal syahadat ithnain yaitu kesaksian dua orang. Lihat perbedaan ini. Jadi kalau misalnya syahadah untuk bulan puasa, bulan Ramadan, itu syahadanya cukup satu orang dengan syarat adil. Namun untuk Syawal dengan syarat eh, dengan syarat dua orang dan dua orang itu juga harus adil. An Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab Al-Khattab annahu khataba fil yom alladhi syakka fihi aw alladhi syukka bisa juga syukka fihi faqal ala inni jalastu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa ansiku laha fa in humma alaikum fa atimmu 30 yawma fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab bahwasanya beliau yaitu Abdurrahman berkhutbah di suatu yaum yang mana ini adalah yaum asyak, yaitu yaum hari yang diragukan apakah dia bulan Ramadan atau bukan setelahnya. Faqal maka dia berkata, Alaini jalastu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaltuhum. Sungguhnya saya ini pernah Sungguh saya ini pernah bersama atau duduk bersama sahabat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya telah bertanya pada mereka. Innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya mereka mengatakan kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sumul berpuasalah kalian karena telah melihat bulan yaitu hilal wa aftiru liruyatihi dan berbukalah kalian karena telah melihatnya pula Wan ansikulaha wa afwan ini uh, cetakannya salah ini wa ansikulaha bukan ansiku namun wan sukulaha naam wan sukulaha karena yang benar ada nasakayan suku nasakayan suku manasik ah mansak manasik wan sukulaha masyaallah Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a wan sukulaha serta berjalanlah atau beribadah karena melihat hilal tersebut. Naam. Fa in ghumma 'alaikum fa in ghumma 'alaikum fatimmu 30 yawma. Dan jika kalian terhalangi atau bulan itu tertutup dari pandangan kalian, fatimmu 30 yawma, maka genapkanlah, jumlahkanlah menjadi berapa? 30 eh, hari. Fa in syahida syahidani. Nah, ini yang penting, ini yang penting untuk poin ini fa in syahida syahidani musliman. Dan jika ada dua orang muslim yang memberi kesaksian yaitu melihat bulan ya, menyaksikan bulannya, dua orang muslim. Dan muslim ini termasuk muslim yang adil. Yang benar-benar thiqah, yang dipercaya. Fasumu waftiru. Maka kalian berpuasa dan berbukalah kalian. Mafhum? Jadi di sini dalam hadis atau dalam riwayat ini terdapat pengertian bahwasanya untuk berbuka atau untuk iftar untuk menuju ke hari raya Idul Fitri untuk menuju ke satu Syawal melihat bulan tidak bisa disandari oleh satu orang saja melainkan dua orang. Kemudian kita teruskan wa an amiri Makkah al Harith bin Hatib. Naam. Uh, qal uh, dari uh, diriwayatkan dari gubernur Makkah Al Harith bin Hatib Bahwasanya dia berkata, afwan, tidak ada bahwasanya, tidak ada annahu. Beliau berkata, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka lirru'yati lirru'yati fa in lam narahu wa shahida shahida adl nas, nasakna bi shahadatihima. Ahidana afwan, ahida ilaina uh, telah diwajibkan atas kami ya ini telah diamanatkan di atas kami Ras, uh, Allah uh, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam telah memberi amanat kepada kami. an an suka liruya agar kami beribadah berdasarkan apa? Ruya melihat bulan bukan berdasarkan kalender, bukan berdasarkan ketentuan ormas bukan, namun berdasarkan melihat bulan jika kita tidak melihat bulan, namun ada alat dan ada orang-orang yang memiliki kompeten untuk melihatnya, maka itu kita serahkan pada mereka, bukan pada uh, kelompok kita, bukan pada kelompok yang kita berfanatik padanya. Ini justru bakal mem memecah belah kaum muslimin. Jadi jangan <laughs> jangan mengklaim, jangan mengklaim bahwasanya kita ini ingin bersatu. Namun ketika kita membutuhkan persatuan justru kita ha, berpendapat atau menyelisihi kaum muslimin yang mana kita membutuhkan persatuan pada hari itu. <laughs> Jadi jangan beromong kosong ya. Jangan beromong kosong bahwasanya kita ingin bersatu, namun sejatinya kita adalah orang yang menambah perpecahan. Toib, Uh, ah, An-nansu ya jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi amanat. Nah ini adalah amanat bagi umat muslimin. Untuk apa? Untuk beribadah berdasarkan melihat bulannya itu berpuasa berdasarkan melihat bulan. Ini adalah amanat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang menyelisihi kewajiban ini, dia seakan telah berkhianat kepada ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Fa'ilam narohu. Maka jika kami tidak bisa melihatnya, wa syahida syahida adl dan telah bersaksi uh, dua orang dua orang yang terpercaya. Nah, di sini lihat dua orang terpercaya. Jadi bukan dua orang sembarangan. Toib bukan dua orang sembarangan. Jadi ketika ada preman gelandangan bersaksi bahwasanya mereka berdua melihat uh, hilal untuk Syawal atau pemisah antara Ramadan dan Syawal tidak bisa dipercaya begitu saja. Siapa tahu mereka adalah orang partai. طيب وشهد شاهد adl nasakna bisyahada bisyahadatihima kami berpuasa dan berbuka afwan kami beribadah sesuai dengan apa persaksian mereka berdua ah, kemudian Syekh Abdul Azim menjelaskan faqauluhu fa in syahida syahidani muslimani fasumu fa aftiru. Maka perkataan yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersaksi dua orang muslim maka kalian berpuasa dan kalian berbuka. Ini fi hadis Abdurrahman bin Zaid wa qauluhu fa in lam nara fa in lam narahu wa syahida syahida adl nasakna bi syahadatihima dan juga perkataan ketika kami tidak bisa melihatnya. Namun ada dua orang yang fiqh terpercaya bersaksi bahwasanya mereka melihatnya, maka kami beribadah berdasarkan persaksian mereka berdua. Dalam hadis Harith Naam. Ini adalah hadis Harith dan dua hadis ini dengan mafhumnya mengadak uh, menentukan bahwasanya yadullani bimafhumihima ala adami jawazi syahadati rajulin wahidin fi siyami wal iftar. Naam. Menunjukkan dengan mafhumnya bahwasanya bahwasanya tidak boleh menyandarkan pada uh, persaksian satu orang saja dalam berpuasa dan membukanya. Tayyib, fa kharaja siyam bid dalil. Nah, awalnya awalnya tidak boleh. Awalnya secara mafhum, dimafhumi tidak boleh menyandarkan kepada satu orang, harus dua orang. Dalam apa? Dalam berpuasa dan dalam berbuka puasa, yaitu dalam menuju Ramadan dan dalam menjelang Syawal. Itu tidak boleh bersandarkan dengan persaksian dua orang. kharaja siyam bidalil. kharaja siyam bidalil. Namun ketentuan siam dengan ru'yah dua orang tersebut itu kharaja. Hmm, hukum ini telah keluar. Dengan apa? Dengan dalil. Wa baqiyal iftar haitsu la dalila ala jawazihi bi syahadatin wahidin. Dan yang iftar ini yaitu penentuan dua orang dua orang saksi menentukan Syawal itu tetap. Namun kesaksian udah azan ya. Kesaksian untuk saum untuk menuju Ramadan itu harus satu orang. Oke, nah kita teruskan insyaallah besok. Naam. Tahib. Insyaallah kita teruskan besok subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa